Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kita melanjutkan eh, bahasan nawaqidul Islam masih tentang pembatal yang pertama syirik dalam ibadah kepada Allah sudah dibahas macam-macam <clears throat> syirik dalam ibadah ini itu ada syirik apa uh, dakwah ada syirik niat ya, iradah dan qasad ada syirik taat dan yang terakhir di sini syirkul mahabbah ar-rabi syirkul mahabbah syirik karena kecintaan itu eh, mencintai selain Allah mencintai Allah di samping juga mencintai yang lain. Mencintai Allah disertai mencintai yang lain seperti kecintaan kepada Allah atau lebih mencintai yang lain daripada kecintaan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah dan di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti kecintaan mereka kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang macam orang bahwa di antara manusia ada orang yang e, di samping mereka mencintai Allah, juga mereka mencintai selain Allah. Dan kecintaan mereka kepada selain Allah itu apa? Seperti kecintaan mereka kepada Allah. Atau bahkan mereka lebih mencintai selain Allah daripada kecintaan mereka kepada Allah. Seperti apa? Orang e, lebih mencintai apa pekerjaannya di, e, jabatannya sehingga dengan jabatan itu dengan eh, karena kecintaan dia kepada jabatan itu dia berani meninggalkan tauhid meninggalkan tauhid demi apa demi harta demi apa demi jabatan makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang eh, sebab banyak orang murtad itu apa karena lebih mencintai dunia zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang demikian itu tentang orang yang tawali itu dikarenakan mereka mencintai kehidupan dunia daripada akhirat lebih mencintai dunia daripada akhirat dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang yang kafir ayat ini ayat ini kaitan dengan uh, Al-Baqarah 165 ini maknanya ada di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah tandingan yang mana mereka mencintai tandingan itu seperti kecintaan mereka kepada Allah. Ini makna pertama. Ada makna yang kedua, mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti kecintaan orang-orang mukmin kepada Allah. Akan tapi yang kaitan dengan syirik di sini adalah mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti kecintaan mereka kepada kepada Allah. Makanya di dalam neraka orang-orang musyrik ketika dikumpulkan dengan sembahan-sembahan mereka mengatakan apa? Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin demi Allah, sesungguhnya kami dahulu berada dalam kesesatan yang nyata iz nusawwikum birabbil alamin karena kami menyamakan kalian dengan Rabbul alamin Menci menyamakan dalam hal apa dalam hal diantaranya dalam hal kecintaan karena tidak mungkin menyamakan e, mereka dengan Allah dalam hal penciptaan karena mereka mengakui tidak ada yang mencipta kecuali Allah tapi di sini yang menyebabkan mereka dijerumuskan dalam api neraka karena menyamakan berhala-berhala itu atau anda anda itu dengan Allah dalam hal apa? Dalam hal ibadah, dalam hal kecintaan. Syirik mahabbah ini adalah wahwa ayyuhibba Allahi goyrohu kama habbatihi lillahi au asyadda min zalika. Yaitu mencintai yang lain di samping mencintai Allah seperti kecintaan dia kepada Allah atau lebih dari itu. Jadi bentuk syirik mahabbah itu mencintai selain Allah seperti kecintaan kepada Allah atau lebih mencintai selain Allah daripada kecintaannya kepada kepada Allah. Dan banyak tadi orang-orang yang terjerumus ke dalam kemusyrikan kemurtadan itu karena apa? karena mereka lebih mencintai selain Allah daripada kecintaan kepada Allah. Banyak orang-orang sekarang tawali kepada togut, ya. orang tangan PB itu itu karena lebih mencintai dunia daripada Allah sehingga berani menanggalkan tauhid demi meraih dunia. Itu adalah syirik mahabbah juga. kala Ibnu Qayyim rahimahullah Ibnu Qayyim mengatakan al-hubbu ma'allahi naw'an Al-hubbu ma'allahi naw'an. Mencintai bersama Allah itu ada dua macam. Maksudnya mencintai yang lain. Mencintai yang lain bersama kecintaan kepada Allah itu ada dua macam. Yang pertama, naw'un yaqdahu fi asli tauhidi wa huwa syirkun. Satu macam yang apa yang menggugurkan pokok tauhid yaitu syirik yang tadi yang sudah dijelaskan. Mencintai Eh, selain Allah seperti kecintaan kepada Allah atau lebih mencintai selain, selain Allah daripada kecintaan dia kepada Allah. Dan itulah syirik akbar yang Allah katakan tadi tentang penghuni neraka uh, mereka mengatakan apa? Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, kami dahulu berada dalam kesesatan yang nyata karena kami menyamakan kalian dengan Robul Alamin. Menyamakan dalam hal kecintaan. Itu yang macam pertama, yaitu e, macam kecintaan kepada selain Allah yang menggugurkan tauhid yaitu mencintai selain Allah seperti kecintaan kepada Allah setara seperti kecintaannya kepada Allah atau lebih mencintai selain Allah daripada kecintaan kepada kepada Allah. Yang kedua, wa naw'un yaqdahu fi kamalil ikhlasi wa mahabbatillahi wa la yukhriju minal Islam. Macam yang apa? Yang e, mencoreng kesempurnaan keikhlasan dan kecintaan kepada Allah tapi tidak mengeluarkan dari keislaman. Jadi kecintaan kepada selain Allah di samping cinta kepada Allah, tapi yang macam kedua ini tidak menggugurkan tauhid tapi hanya mengurangi kesempurnaan tauhid, mengurangi kesempurnaan kecintaan kepada Allah, tidak mengeluarkan dari Islam. Ini dua macam ini. Terus Ibnu Qayyim memberikan contoh untuk macam pertama, itu apa? Macam mencintai yang lain bersama Allah yang menggugurkan tauhid, yang menggugurkan tauhid yang mengeluarkan dari Islam itu syirik fal awal maka yang pertama yang mengeluarkan tauhid kama habbatil musyrikin li awsanihim wa andadihim seperti kecintaan orang-orang musyrik kepada berhala dan tandingan-tandingan mereka. Qala ta'ala Allah mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti kecintaan mereka kepada Allah. Wahaula haula'il yuhibbuna awasanahum wa asnamahum wa alihatahum ma'allahi kama yuhibbuna Allah. Orang-orang musyrik itu mereka mencintai berhala-berhala, patung-patung dan tuhan-tuhan mereka itu di samping kecintaan mereka kepada Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi orang-orang musyrik itu mencintai berhala-berhala sembahan-sembahan mereka itu seperti kecintaan mereka kepada Allah setara. Setara seperti kecintaan mereka kepada Allah. Fahadhihi mahabbatu ta'alluhin wa muwalatin. Ini adalah kecintaan ta'alluh penghambaan diri wa mualatin dan loyalitas. Yatba'uha al-khawf wal raja wal ibadat wal ibadatu wad du'a yang disertai dengan rasa takut, roja, harapan, ibadah dan doa. Wa hadhil mahabbatu hiya mahdu syirk alladzi la yaghfiruhu Allah. Kecintaan macam ini adalah murni kemusyrikan yang tidak mungkin diampuni Allah Subhanahu wa taala wala yatimul imanu illa bimu'adati هذه andadi wa بغضها bughdiha wa bughdi ahliha dan iman tidak uh, apa tidak terwujud tidak uh, sempurna ya tidak terrealisasi kecuali dengan memusuhi andad-andad ini sangat memus membencinya, membenci para penganutnya, memusuhi mereka dan memerangi mereka. Wa bidzalika arsalallahu jami'a rusulihi wa anzala jami'a kutubihi wa khalaqan nara li ahli hadhihi al-mahabbati asy-syirkiyyati wa khalaqal jannata liman haraba ahlaha wa adahum fihi wa fi mardatihi. Karena inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, dan Allah e, menciptakan neraka untuk para penganut syirik, mahabbah syirkiyah ini, dan Allah menciptakan surga bagi orang yang memerangi para penganut syirik, mahabbah ini, dan e, bagi orang yang memusuhi mereka karena Allah dan karena meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Eh, syirik mahabbah itu adalah mencintai selain Allah seperti kecintaan kepada Allah atau lebih mencintai selain Allah daripada kecintaan kepada Allah. Dan itu fakta orang-orang ubadul kubur mereka itu lebih mencintai berhala-berhala mereka daripada Allah, di mana mereka lebih khusyuk di kuburan-kuburan yang dianggap keramat ketika memohon mereka dengan penuh khusyuk dengan penuh ketundukan daripada ketika mereka beribadah di masjid. Kalau kita melihat ubadul kubur, kalau ibadah di masjid mereka kayak sholat tarawih itu kan mereka sambil bermain, tidak khusus, cepat-cepat tergesa-gesa. Tapi ketika di kuburan-kuburan yang mereka anggap keramat, ketika memohon kepada e, ashabul kubur, mereka memohon dengan penuh apa kehusuan. Kemudian macam kedua, ya Ibnu Qayyim menyebutkan yang macam kedua yaitu ke, ma, e, kecintaan e, mencintai selain Allah bersama kecintaan kepada Allah tapi yang tidak menggugurkan tauhid. Wa nau'usani macam kedua mahabbatu ma zayyanahu Allahu linnufus minan nisa wal banina wal zahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harus. yaitu mencintai apa apa yang Allah jadikan jiwa mencintainya. Yang Allah hiasi di hadapan jiwa. Seperti e, mencintai wanita, anak, ya, anak laki-laki, emas, perak, kuda, ya, binatang, ternak, e, tanaman-tanaman. itu kan di Allah menjadikan jiwa itu cenderung kepada hal-hal tersebut. Zuyyina linnasi ya hubus syahawati minan nisa wal banina ila akhiri al ayah. Nah, fayuhibbuha mahabbata syahwatin. Di mana orang mencintai hal-hal itu karena kecintaan syahwat, kesukaan. Kama habbatil ja'i'i lit'u'ami ta'ami wa zam'ani lil Seperti kesukaan orang yang lapar terhadap makanan dan kecintaan orang yang haus terhadap air minum. ini sifatnya Pak e, mahabbah tabi'iyah ya, kecintaan yang sifatnya e, naluri, insting. mahabbah mahabbatu mahabbah macam ini salah satu anwa'in ada tiga macam. Fa'in ahabbaha lillahi tawassulan biha ilaihi wasti'anatan ala mardatihi wa ta'atihi usiba 'alaiha wa kanat min qismil hubbi lillahi tawassulan biha ilaihi wa yaltazzu bitamattu'i biha. Bila dia mencintai hal-hal itu karena Allah, ya, dia menjadikan hal itu sebagai sarana untuk apa? E, mendekatkan diri kepada Allah dan untuk membantu dia dalam meraih ridho Allah dan dalam melakukan ketaatannya maka dia mendapatkan pahala atas hal itu. Dan mahabbah semacam ini masuk dalam kecintaan kepada Allah dalam rangka meraih apa? Meraih ridha Allah sehingga orang e, apa merasakan kenikmatan dengan mahabbah ini karena tujuannya untuk e, me, apa me, membantu dia dalam e, ketaatan kepada Allah. Jadi orang mencintai hal-hal tadi e, dijadikan sebagai apa? Sebagai e, penopang, pendorong untuk supaya dia taat kepada Allah, meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza halatu akmalil khalqi alladhi hubbiba ilaihi minad dunya an-nisa wat tib. Inilah keadaan makhluk paling mulia yaitu Rasulullah SAW yang dibuat eh, di mana dari dunia ini beliau dibuat cinta kepada apa wanita dan wangi-wangian. Wa kanat mahabbatuhu lahuma awanan lahu ala mahabbatillah dan kecintaan beliau terhadap wanita dan wangi-wangian itu apa e, menjadi pembantu beliau dalam mencapai kecintaan kepada Allah wa tablighi risalatihi dan dalam menyampaikan risalahnya wal qiyami bi amri dan dalam menegakkan e, perintah Allah. Jadi orang yang menjadikan dunia ini sebagai sarana ya yang membantu untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau dibuat e, senang terhadap wanita dan wangi-wangian. Akan tapi hal itu dalam rangka apa? menopang beliau untuk apa? taat kepada Allah, untuk mencintai Allah, menyampaikan risalahnya. Maka e, beliau apa e, dunia yang beliau miliki ini yang beliau cinta ini menjadi penopang dalam apa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang ketika dia cinta kepada hal-hal tersebut dan hal itu membuat dia semakin giat dalam beribadah kepada Allah dan dalam rang eh, dalam mengabdi kepada Allah, maka itu adalah eh, kecintaan yang yang terpuji berarti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa in ahabbaha li muwafaqati tab'ihi wa hawahu wa iradatihi wa lam yu'sirha ala ma yuhibbuhu Allah wa yarda bal nalaha bi hukmil maili tabi'i kanat min qismil mubahat wa lam yu'aqab ala zalika walakin yanqusu min kamali mahabbati mahabbatihi lillahi wal mahabbati fihi e, kalau orang mencintai hal-hal tadi, tadi dunia tadi, karena memang selaras dengan apa instingnya, dengan tabiatnya, dengan hawa nafsu dan keinginannya. Orang memang secara naluri senang kepada wanita, kepada harta, kepada emas, kepada perak, kepada harta-harta dunia yang disebutkan dalam surat Al-Imran tadi zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati waz zahabi wal fiddah ila akhir ayat tapi kecintaan kepada hal-hal itu, ya, itu karena sifatnya tabii, ya, alami, insting, tapi tidak dia tidak mengedepankan hal itu terhadap apa yang mendatangkan kecintaan dan keriduan Allah. Jadi hal-hal tadi tidak membuat dia apa e, melalaikan kewajiban. Tapi dia e, meraih hal itu, ya, mendapatkan hal-hal tadi karena memang kecenderungan insting manusiawi. Maka kalau keadaannya seperti itu, maka ini termasuk apa? Bagian yang mubahat hal-hal yang dibolehkan saja. Dia tidak dikenakan sanksi atas hal itu akan tetapi itu mengurangi kesempurnaan kecintaannya kepada Allah dan kesempurnaan kecintaannya karena Allah. Jadi hanya mengurangi e, kecintaan dia kepada Allah dan kecintaan karena Allahnya itu berkurangi tapi apa tidak e, tidak menjadikan dia berdosa seperti orang senang sama anak sama istri tapi ketika ada panggilan jihad panggilan e, ibadah dia lebih mengedepankan ibadah daripada apa tadi daripada anak istri harta dunia maka itu boleh boleh saja wa in kanat hiya maqsuda wa in kanat hiya maqsudahu wa muradahu dan bila dunia tadi, ya, yang disebutkan tadi merupakan tujuan dia dan target dia, wasa'a fi biha dan dia berupaya untuk meraih dan mencapainya wa qaddamaha ala wa yardah minhu dan dia mengedepankannya terhadap apa yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah kana zaliman li nafsihi muttabi'an li hawa. Berarti dia adalah orang yang zalim kepada dirinya dan mengikuti hawa nafsunya. Jadi kalau orang tadi menjadikan dunia tadi sebagai tujuan dan targetnya dan dia berupaya untuk meraih dan mendapatkannya sehingga kadang dengan cara haram, dengan menelantarkan kewajiban dan dia mengedepankan hal itu daripada ketaatan kepada Allah. Ya, maka dia apa? uh, orang yang zalim kepada dirinya sendiri dan mengikuti hawa nafsunya dan tentunya dia mendapatkan sanksi dosa atas hal tersebut. Selagi tidak apa? Tidak menjerumuskannya kepada kekafiran. Kalau menjerumuskan kepada kekafiran maka dia kafir. Nah, yang pertama tadi mahal eh, ula tadi kecintaan uh, yang me, ke, kepada hal-hal dunia tadi tapi menjadikannya sebagai penopang dalam ibadah kepada Allah dan e, eh, peny, e, eh, apa membuat semangat ibadah kepada Allah dan dalam rangka meraih ridho Allah maka ini apa mahabbatus sabiqin kecintaan orang-orang yang terdepan dalam kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wasaniyah yang macam kedua ya tadi orang yang mencintai dunia tadi karena sifatnya insing manusiawi suka terhadap hal-hal itu tapi tidak membuat dia melalaikan kewajiban dan itu termasuk hal yang mubah. Nah, ini apa? Mahabbatu al-muqtasidin, kecintaan orang-orang yang pertengahan. Kemudian wasalisa yang ketiga tadi orang mencintai dunia tadi dan dia lebih apa? lebih mengedepankannya kepada ketaatan kepada Allah ini adalah mahabbatul zalimin kecintaan orang-orang yang yang zalim ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh juz 1 halaman 254 jadi mahabbah yang masuk syirik itu adalah mencintai selain Allah seperti kecintaan kepada Allah atau melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga orang berani mengorbankan tauhid, melakukan syirik demi meraih apa yang dia inginkan, berarti dia jatuh dalam mahabbah syirkiyah. Nah, ini adalah materi kita pada kesempatan hari ini. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.